Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kiat-kiat untuk meraih hidayah Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk meraih hidayah tersebut. Adapun kiat yang kedua atau sebab yang kedua untuk meraih hidayah adalah at-taqwa. At-taqwa adalah hidayah. Dan ia merupakan juga sebab untuk mendapatkan hidayah. At-tauhid adalah hidayah. Dan ia merupakan sebab untuk mendapatkan hidayah. Karena seseorang bertakwa, seorang yang bertakwa berarti dia telah diberi hidayah oleh Allah untuk apa? untuk melaksanakan takwa itu. Ketakwaan yang dia lakukan merupakan faktor utama untuk mendapatkan hidayah yang lain yang lebih tinggi dan lebih mulia dari itu. Karena tadi kita jelaskan tidak ada batas hidayah tersebut. Semakin dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah Kemudian terus mendapatkan daya selanjutnya. Begitu seterusnya tanpa berakhir. Nah, yang kedua untuk mendapatkan hidayah adalah takwa. Atadruna mat takwa? Tahukah kita apa itu takwa? At-taqwa yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ada sebuah ungkapan salah seorang ulama salaf Talq bin Habib seorang tabi'in menjelaskan makna takwa. Takwa itu kata beliau an ta'mal bi taatillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruk ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu kata beliau kamu beramal melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurim minallah berdasarkan cahaya cahaya yang Allah turunkan apa? ya ilmu agama lihat bagaimana kaitan antara makna hidayah tadi dengan takwa tadi kita terjelaskan hidayah itu ilmu dan amal di sini ulama salaf ini yaitu Talq bin Habib ini menjelaskan bahwa takwa itu pada hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan berdasarkan ilmu. Jadi antara ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian tujuan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meninggalkan perbuatan maksiat juga berdasarkan ilmu. Meyakini bahwa ini adalah dilarang oleh Allah. Ini akan mencelakakan, mendatangkan kemurkaan Allah kemudian dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Nah, barang siapa yang melaksanakan nilai-nilai takwa, merealisasikan makna takwa dalam hidupnya, melaksanakan nilai-nilai takwa dan hakikat takwa itu, maka orang tersebut akan ditunjuki oleh Allah kepada hidayah, kepada petunjuk yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari sekedar takwa tersebut. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman tentang kondisi kita. kalau Allah Ta'ala, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita." Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Cukup? Belum cukup, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala wala hadainahum sirata mustaqimah. Walau annahum jika sekiranya mereka fa'alu ma yu'aduna bihi melaksanakan apa yang dinasihati, dinasihatkan, apa yang disampaikan kepada mereka. Mau idrah yang disampaikan kepada mereka. Pelajaran yang disampaikan kepada mereka dan ini mencakup apa? Perintah dan larangan. Lakana khairal lahum tentu itu lebih baik bagi mereka. Wa asyaddu tathbitah wa asyaddu tathbita yaitu akan lebih mengokohkan iman mereka dan akidah mereka dan petunjuk yang ada pada mereka. Jika mereka melakukan hal itu, wala atainahum wala atainahum wa idzal la atainahum wa idzal la atainahum ajran min ladunna ajran azimah dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Kemudian wala hadainahum siratan mustaqima dan sungguh kami akan menunjuki mereka kepada apa? jalan yang lurus. Siratan mustaqima dengan syarat melaksanakan nasihat dan perintah dari Allah. Oleh karena Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, kalau mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan, dinasehatkan, dinasehati kepada mereka yang dijelaskan kepada mereka tentang pelajaran nasihat, perintah dan larangan, maka kata Imam Ibnu Katsir, walau annahum fa'alu ma yu'maruna bihi wa yatrukuna ma yunha anhu. Ma yunhauna anhu. Kalau mereka melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itulah takwa itu lebih baik bagi mereka dari mukhalafatil amr menyelisihi perintah dan melaksanakan larangan ya menyelisihi perintah dan mengerjakan larangan lebih baik ya bagi mereka dari melaksanakan atau menyelisihi perintah tadi atau mengerjakan larangan perintah disaati larangan ditinggalkan tapi sebaliknya ya orang yang tidak melaksanakan nilai takwa itu melaksanakan larangan dan meninggalkan perintah kan begitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahad wa la'atainahum la'atainahum min ladunna ajran 'azima." Sungguh kami akan memberikan pahala yang sangat besar pada mereka. Wa siratan mustaqima yaitu kami akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka pada jalan yang lurus di mana? Di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita melihat orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat yang tidak melaksanakan nilai takwa orang yang jauh dari kebaikan. Bukan demikian? Nah, tapi orang yang taat, orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang meninggalkan larangannya, menjaga larangan-larangan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan nilai-nilai takwa tadi, subhanallah, kebaikan sangat dekat baginya. Hidupnya tenang, tenteram, kemudahan-kemudahan. Maka di antara hidayah Allah pada suratul mustaqim baginya, Allah mudahkan urusannya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. يَجْعَلْ لَهُ min amrihi yusra, mudahkan urusannya, يَجْعَلْ لَهُ makhraja diberikan solusi jalan keluar dalam mengatasi segala problematika hidupnya. Takwa. Dan seluruh aktivitas kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah takwa. Bahkan duduknya kita di masjid ini dan para pendengar mendengar mengikuti ya kajian kita pada kesempatan kali ini merupakan nilai takwa. Takwa. Sehingga dengan kita duduk Biarinlah jalan-jalan hidayah itu semakin terang di hadapan kita. Bukan kedemikian, tapi kalau mungkin di rumah, keluyuran misalnya, ya kan? Menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak apa dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, dapat tidak ilmu? Dapat tidak hidayah? yang nggak dapat. Tadi kan hidayah itu kan ilmu dan amal kan begitu? Jauh. Oleh karena itu, Anas secara pribadi memesankan pada diri sendiri dan juga kepada ikhwah kaum muslimin. Bagaimanapun sibuknya kita dalam hidup ini, pasti kita punya kesibukan, bukan demikian? Semuanya sibuk. Punya aktivitas. Akan tetapi jangan lupa majelis ilmu. Jangan lupa mendengarkan ilmu. Jangan lupa mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Karena ini takwa yang akan menambah kebaikan dan hidayah kepada kita. Naam sebagai realisasi usaha kita, kesungguhan kita di dalam merealisasikan permohonan yang kita panjatkan kepada Allah idina syaratul mustaqim, ilmu. Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, "Fakullama taqal 'abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra." Fahuwa fi mazidin, fi mazidi hidayatin, madama fi mazidin minat taqwa wa kullama fawwata haddan min at-taqwa fatahu haddan min al-hidayah bihasabi bihasabihi fa kullama ittaqa zada hudahu wa kullama ihtada zada taqwahu berkata Imam Ibnu Qayyim fa kullama maka setiap ya ittaqal al-abdu rabbah setiap dia itu bertakwa manakala seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya irtaqa ila hidayatin maka dia akan semakin naik tingkatannya kepada hidayah yang lebih tinggi. Bahwa mazidun fi hidayah dia selalu berada dalam apa? Hidayah yang terus bertambah. Semakin bertakwa semakin bertambah hidayahnya. Semakin bertakwa semakin bertambah hidayahnya. Sebagai contoh, seorang yang sholat wajib, ya kan? Dia termotivasi untuk apa? Melaksanakan sholat sunnah yang lain tapi kalau kalau tidak sholat wajib, jangankan sholat wajib, sholat sunnah, jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun tidak dikerjakan kan begitu. Tapi kalau dia sholat sunnah, insya Allah yang wajib dia lakukan. Ya, Kemungkin dia sholat sunnah, tapi yang wajib tidak lakukan kan begitu? Tidak mungkin, karena tidak diterima kan begitu. Yang wajib dulu baru yang sunnah kan begitu. Oleh karena itu orang meninggalkan sholat jauh kebaikan dari dia. Tapi orang yang sholat terus kebaikan. Begitu yang baca Quran, Kenapa demikian? Karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Terus seperti itu. Kebaikan melahirkan kebaikan, kebaikan melahirkan kebaikan, seperti itu. Begitu kejahatan menimbulkan kejahatan, kejahatan kebaikan, bohong bukan bohong yang lain, bohong, bohong, bohong, bohong terus sampai apa? Batasnya neraka kan begitu menjadi pembohong. Wa innal iyyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kan begitu? Tinggalkan kebohongan. Kebohongan membawa kepada apa? pada fujur, kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka seperti itu. Sebaliknya, alaikum bisidqi, jujur, jujur membawa kepada kebaikan. Seorang senantiasa jujur akan ditulis oleh sebagai orang yang jujur dan senantiasa dia jujur akan membawa kepada surga kan begitu. Naam. Jadi kemudian fakullama taqa setiap dia atau fakullama fawatahadda minat taqwa maka setiap dia meninggalkan bagian dari ketakwaan tadi maka berkurang pula bagian dia dari hidayah semakin bertambah bagian ketakwaannya semakin bertambah bagian hidayahnya semakin berkurang berkurang juga hidayahnya bihasabihi sesuai dengan melaksanakan atau meninggalkan tadi begitu juga semakin dia bertakwa maka semakin bertambah hidayahnya dan semakin dia dapat petunjuk semakin bertambah takwanya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin bertambah hidayah, semakin dapat petunjuk, semakin dapat uh, semakin bertakwa. Semakin dia bertakwa, semakin tambah hidayahnya. Begitu. Nah, itulah nah, permasalahan takwa yang harus diperhatikan, yang harus kita saksikan dalam hidup kita. Maka tingkatkan takwa kita ya sering kita mendengar khotib ya kan terus wasiat ya kan ya ladina amanu taqullah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah kan begitu setiap minggu kita mendengar wasiat takwa itu ya karena Allah mewasiatkan itu kepada umat sebelum kita dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini perlu dipahami pembahasan takwa ya banyak tentunya keutamaan dan hakikat atau juga uh, manfaat dari ketakwaan tersebut. Di antaranya adalah untuk meraih hidayah. Yang kedua, yang ketiga, kiat untuk mendapatkan hidayah al-inabah. Apa arti al-inabah? Al-inabah. Ini merupakan ibadah. Ada at-taubah, ada al-inabah, kan begitu? Dalam Al-Quran ada seperti itu. Al-inabah Secara bahasa artinya adalah arrujuk, kembali. Sedikit ya, dari sisi mana ada sedikit persamaannya dengan taubah. Karena taubah juga seorang kembali. Taubah Allah itu kembali kepada Allah dengan menyelesaikan dosa-dosanya kan begitu, meminta keampunan, dia kembali kepada Allah. Adapun inabah juga bermakna kembali, akan tetapi hal ini mencakup apa? Kembali kepada dalam melaksanakan ketaatan dan juga apa? kembali kepada Allah Maha sebagai seorang hamba yang dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Qala Allah Ta'ala, "Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab." Dalam surat Ar-Ra'd. Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan menunjuki orang-orang yang kembali akan kita jelaskan nanti perkataan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dari inabah sangat bagus kemudian begitu juga dalam ayat yang lain Allahu yajtabi ilaihi may yasha Allah lah yang memilih ya orang-orang yang dikehendakinya Naam menjadi orang bertakwa, menjadi seorang ulama, menjadi so itu semua pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan kita. Kendati kita berusaha. Nah, mayunib dan akan memberi hidayah kepada orang yang inabah kembali kepadanya. Untuk memahami apa yang maksud dengan inabah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan al-inabah ada dua pengertian. Pengertian yang pertama inabah secara umum. Dan ini mencakup kembalinya seluruh manusia kepada Allah, kepada kekuasaan Allah. Ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah, ada yang ingin hijrah dari bumi Allah? Ada yang bisa? Enggak ada yang bisa. Oleh karenanya kalau ingin bermaksiat keluar dulu dari bumi Allah baru bermaksiat. Betul enggak? Selama kita di bumi Allah mau kemana kita pergi? Selalu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ini rububiyah berkaitan dengan rububiyah kekuasaan Allah. Semua makhluk di dunia ini kafir muslim taat fasik semua kembali kepada Allah. Kenapa? Abdul lillah. Mereka tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Tapi ini tidak menentukan baik dan jeleknya. Tidak menentukan kebaikan. Tidak mengharuskan keislaman. Bahkan orang yang kafir juga inaba kepada Allah kenapa? Bahkan orang yang fasik, orang musyrik tatkala mereka berlayar di lautan, apabila mereka dihantam badai, gelombang, kemana mereka kembali? Doa Allah mukhlisin lahuddin. Betul enggak? Walamma apa najju ilal barri walamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kembali ke daratan, kembali berbuat syirik, betul enggak? Seperti itu. Oleh karena itu yang pertama inaba ila rububiyah, dan itu inaban makhlukat kulwa seluruh makhluk kembali kepada Allah. Dan di sini kata Imam Nawawi yashtariku fil mu'min dan kafir. Sama dalam hal ini, muslim dan kafir, mukmin sama, semua kembali kepada Allah. Oleh karena itu, wa idza massanna sadurrun. Ya, apabila manusia ditimpa musibah, kesulitan, da'au rabbahum munibina ilaihi. Mereka menyeru Allah, Rabb mereka munibina ilaihi. Mereka itu kembali berserah diri kepada Allah. Karena mereka yakin tidak ada yang mampu menyelamatkan, menolak mudarat itu, mengangkat kesulitan dari kecuali Allah. Seperti orang-orang musyrikin dahulunya. Bila dikanyakan pada mereka, wa in in sa'altahum wa idza sa'altum wal yakun Allah. Itulah rububiyah Allah. Allah menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan. Tetapi apabila mereka diselamatkan mereka berbuat kesyirikan lagi. Jadi sama di sini dan ini tidak menentukan ya selamat atau tidak selamatnya seseorang. Kena sama manusia semuanya. Yang kafir kembali kepada Allah juga, semuanya makhluk Allah, semua hamba Allah, ya. Yang muslim begitu juga, tapi terkadang mungkin juga melakukan kefasikan. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, inabah. Yang pertama ini kata Imam Ibnu Qayyim ini mencakup ya seluruh makhluk yang menyeru yang kembali kepada Allah apabila mereka menghadapi cobaan dan ujian, kesulitan. Dan ini kata beliau tidak melazimkan adanya keislaman. Artinya tidak mesti yang setiap kembali kepada itu berarti muslim, gitu maksudnya. Nah, adapun inaba yang kedua ini yang dimaksud Inaba yang kedua adalah inaba auliya'ihi, inaba para wali Allah, orang-orang yang beriman. Yaitu inaba ilahiyah, li ilahiyati kembali kepada Allah dengan mentaati Allah, dengan melaksanakan perintahnya, dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Inabah ubudiyah wa mahabbah, dia mengibadati Allah dan cinta kepada Allah. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim dan ini mencakup empat perkara. Empat perkara dicakup oleh makna inaba ini. Yang pertama apa? Mahabbatuhu. Jadi seorang yang kembali kepada Allah, munibina ilaihi, pertama orang yang cinta kepada Allah. Yang kedua, al-khudu' lahu, tunduk dan patuh pada Allah. Yang ketiga, al-iqbal alaihi selalu menghadap, selalu menghadap pada Allah. Artinya berusaha maju terus menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mundur. Ketaatan terus dia mencari ketaatan. Di mana ada peluang-peluang kesempatan untuk bisnis akhirat, proyek akhirat langsung dia bukan proyek dunia. Kalau proyek dunia dibuka begitu saham berlomba-lomba kan begitu. Tapi proyek untuk akhirat masuk surga nggak ada yang datang kan begitu. Eh bukan seperti itu. Eh, munibina, muklina Allah. Peluang-peluang untuk uh, investasi akhirat. Ya kan? Dia mukbil Allah, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, al-i'rad wa amma siwa, berpaling dari selain Allah hatinya berpaling dari selain Allah hanya terpaut kepada Allah, terkait kepada Allah. Ini empat. Empat uh, sifat orang yang munib Allah yang mendapat hidayah. Dia cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, al-iqbal menghadap kepada Allah. Yang keempat, i'rab berpaling dari selain Allah. Mari kita introspeksi diri. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wayahdi ilai man yunib menunjuki orang yang inabah kepada Allah nah, sudahkah kita memiliki keempat sifat tersebut cinta Allah ya kemudian tunduk dan patuh khudu kepada Allah iqbal menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah kalau hati kita masih terpaut dengan selain Allah dipertanyakan inabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita belum bersemi cinta kepada Allah dipertanyakan inabah kepada Allah atau masih malas-malas untuk melakukan ketaatan menghadap Allah. Ya, masih malas-malas nuntut ilmu, kan begitu? Ya. Padahal sarana untuk nuntut ilmu zaman sekarang ini luar biasa. Yang belum ya terbuka bagi generasi sebelum kita. Betul nggak? Radio. Nggak bisa datang musim bisa dengar radio kan begitu? Bisa datang masjid alhamdulillah televisi dakwah, tulisan, bahkan dunia-dunia maya sosial banyak sekali, ya. Sarana ilmu. Nah, mana kesungguhan kita untuk ikhbal al ilmu yang merupakan kunci untuk masuk surga dan jalan untuk mendapatkan hidayah. Nah, oleh karena itu ikhwatal lima rahimakumullah kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang tidak terpenuhi dalam dirinya keempat makna dan sifat ini berarti belum menjadi orang yang apa? Yang dikatakan munib ilallah, kembali kepada Allah. Waman fala ismal munib illa man ijtama'at fi hadil arba. Dan tidak berhak seorang mendapatkan sifat ya munib inabah dikatakan orang yang munib ilallah kembali kepada Allah kecuali apabila telah terpenuhi dalam dirinya keempat sifat ini cinta kepada Allah al-khudu tunduk dan patuh kepada Allah kemudian iqbal menghadap terus kepada Allah dan yang ketiga yang keempat berpaling dari selain Allah nah ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk kembali kepada Allah Allah memerintahkan kita untuk hal itu wa anibu ila rabbikum wa aslimulah wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun kembalilah kalian kepada Allah dengan cinta, dengan apa tunduk dan patuh, dengan terus menghadap pada Allah bersemangat bersungguh-sungguh menghadap mencari ridha Allah, kemudian berpaling dari selain Allah. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang penuh dengan bersemi dengan keempat makna tersebut. Wa aslimulah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan taat, ya. Sebelum datang azab kepada kalian kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepada kepada Aku Siapa yang kembali kepada Allah? Orang-orang yang beriman. Ayat ini ikhwatal iman rahimakumullah dijelaskan Imam Ibnu Qayyim salah satu di antara ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat di dalam beragama. Kok bisa begitu? Wa anibu rabbikum wa aslimuna dalam surat Luqman ayat 15. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa yang kembali kepada Allah? Rasulullah, para sahabatnya. Oleh karena itu Imam Nukaim menjelaskan, setiap para sahabat telah kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan para sahabat. Jalan para sahabat secara itu maksum. Tapi secara individual itu belum tentu maksum. Karena mereka manusia biasa. Bisa bersalah tapi kebaikannya lebih banyak. Kan begitu. Kebaikannya akan kalaupun mereka bersalah tapi kesalahan itu lebur dalam kebaikannya. Lautan kebaikannya. Tapi secara kolektif menyeluruh jalannya para sahabat Nabi, mereka yang melihat Nabi beriman dan meninggal dalam keadaan iman, itu jalan para sahabat, itu merupakan jalan orang yang kembali. Barang siapa ingin mendapatkan hidayah, ikuti jalan para sahabat. Barang siapa yang menyimpang di jalan para sahabat Nabi, jauh dari hidayah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimula wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepada aku. Allah menjelaskan, yahdi wa yahdi ilaihi man yunib. Allah menunjuki orang yang kembali kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepada aku dan setiap para sahabat Nabi yang kembali kepada aku. Oleh karena itu ikhwatal iman, kalau kita mendapatkan orang-orang yang mencela para sahabat, mencela para sahabat dari kalangan sekte yang menamakan cinta ahlul bait, mencela para sahabat, mencinta para sahabat, mengkapirkan para sahabat Nabi SAW, yakinlah bahwa mereka orang yang paling jauh dari hidayah. Di mana mereka akan mendapatkan hidayah ilmu, karena ilmu Rasul diwarisi oleh para sahabatnya. Nah, ikhwata lima, rahimakumullah. Oleh karena itu wajib kita mengikuti para sahabat dalam kita beragama agar kita selamat, naam, kemudian mendapatkan hidayah. Gimana dilanjutkan azan dulu atau gimana? Dilanjutkan ya. Kita tunda sejenak ya. Azannya gimana? Ditunda dulu sejenak. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Kita persingkat ya. Yang keempat, untuk mendapatkan hidayah, berpegang teguh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah maka dia akan ditunjuki pada siratal mustaqim. Ihdina suratal mustaqim. Kiat untuk mendapatkannya berpegang teguh kepada Allah. Apa maksud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dua pengertian berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Allah dengan tawakal, meminta pertolongan, minta perlindungan. Ini berpegang teguh kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Itu namanya berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri. Pasrah dan tunduk kepada Allah itu namanya i'tisam billah. Yang kedua, makna i'tisam billah berpegang teguh pada Allah, berpegang teguh dengan apa? Dengan wahyu Allah, dengan agama Allah. Ini dua makna i'tisam. Mengikuti sunnah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, Al-Qur'an dan sunnah. Jadi seorang yang ingin mendapatkan hidayah, dia berpegang teguh pada Allah, bertawakal kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta isti'anah, pertolongan. Kemudian serahkan urusannya kepada Allah, pasrah, berserah kepada Allah. Kemudian berpegang teguh dengan agama Allah, meninggalkan pemikiran Eh, logika, analogi dan juga pemikiran-pemikiran manusia, dia ideologi-ideologi manusia. Tinggalkan hal itu. Karena itu semua tidak maksum. Tapi yang maksum, yang benar, yang mutlak kebenaran Allah dan wahyunya. Perintah Allah, agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ini menjelaskan pada kita pentingnya kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasim billah, wa'tasim wa ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Artinya orang yang tidak berpegang teguh kepada Allah, tidak berpegang teguh pada agama Allah, maka tidak akan ditunjuki kepada siratal mustaqim. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi mustaqima." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam rahmat dan karunia-Nya, surga Allah. Apalagi balasannya, wa yahdihim ilaihi sirata mustaqim. Allah akan tunjuki dia kepada jalan yang lurus. Maka ikhwatal iman rahimakumullah para pendengar ingin mendapatkan hidayah Ikuti perintah Allah, ikuti agama Allah, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan menyimpang, jangan ikuti tradisi manusia, jangan ikuti rekayasa pola pikiran manusia, jangan ikuti, ikuti ideologi ideologi pemikiran manusia. Jangan ikuti analogi manusia, ikuti ajaran manusia, ikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Saya akan mendapatkan hidayah. Dan jalan Allah Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh kepada Allah, tawakal, minta pertolongan, minta hidayah dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Rasulullah menjelaskan, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Lihat, tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Lalu kalau ada yang mengatakan dia mendapatkan hidayah tapi tidak mengikuti sunnah Rasul, perlu dipertanyakan hidayah yang, yang bagaimana yang dimaksudkan. Rasul mengatakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan di atas jalan yang lurus dan tidak ada yang celaka sepeninggalku kecuali orang yang keluar jalan itu. Maka barang siapa yang keluar dari ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, keluar dari agama Allah, keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak memahami agama sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, maka berarti dia jauh dari hidayah. Perkara yang selanjutnya untuk meraih hidayah yang kelima adalah mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taat pada Rasulullah Taat pada Rasulullah berarti melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan berita-berita yang datang dari beliau dan mengibadati Allah sesuai dengan hidayah dengan petunjuk beliau. Itulah taat pada Rasulullah dan itulah hakikat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Hakikatnya adalah mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Ati Allah wa ati'ur rasul. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Barang siapa yang taat kepada Rasul telah mentaati Allah, wa beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Apa yang datang dari Rasul terima dan apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan itulah makna taat kepada Rasul. Barang siapa yang melakukan hal itu, menjadikan Rasul uswah hasanah dalam kehidupannya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian orang yang beriman uswah hasanah, suri, yang suri teladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan yang banyak zikir bagi mereka Rasul sebagai uswah, suri teladan. Apa balasannya? Dia akan ditunjuki kepada jalan yang lurus قال الله تعالى لم سرع النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلى البلاغ المبين katakanlah taatilah Allah dan taatilah Rasul. رسول فإن تولوا jika مريكا berpaling, maka tugas Rasul apa yang diembankan kepadanya menyampaikan wa alaikum mahumiltum dan dosa kalian kalian yang menanggung dosa kalian wa uhu jika mereka mentaati jika kalian mentaati Rasul tahtadu nisatli akan mendapatkan hidayah wa ala rasul ilal balagul mubin tugas Rasul hanya menyampaikan risalah tugas kita apa menerima taat Allah yang mengutus risalah, menurunkan risalah, Rasul yang menyampaikan tugas kita apa? Menerima. Tatkala kita menerima, Allah berikan hidayah. Wa in tuti'u tahtadu. Lalu kalau ada yang ihdinas siratal mustaqim, tapi ibadahnya, akidah tidak mengikuti Rasulullah, mungkin tidak dapat hidayah? Gak mungkin. Karena Rasul yang mendapatkan hidayah, menjelaskan ini ya jalan hidayah, mentaatiku jalan hidayah. Makanya petunjuk Rasul sebagai petunjuk. Wa khairal hadi Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ingin mencari hidayah petunjuk tapi tidak mengikuti jalannya Rasulullah, berarti dia orang yang jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasulullah, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ikhwatal iman rahimakumullah dan para pendengar, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan. Mengikuti jalan kebaikan. Terlebih lagi dalam menuntut ilmu. Ya. Ini sebagian ya fenomena kita sebagian terjelaskan tadi, ya. Kalau begitu ada tablik abar kajian usaha itu semangatnya Masya Allah menggebu-gebu gitu, naik semangatnya. Tapi kalau udah nggak ada kajian, jauh udah sebulan tidak ada tabligh akan tidak ada kajian daripada ustaz kan begitu mungkin juga tidak membaca kitab kitab ilmu ya hilang lagi semangatnya kan begitu. Nah, bagaimana kita mempertahankan yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Masa kena tabligh akbar aja semangat penuh masjid kan begitu. Kalau tidak tabligh akbar nggak penuh masjid begitu, nggak dengar radio, yang nggak benar seperti itu. Ya ilmu itu ya kapan saja Siapapun ustadznya, siapapun ya gurunya yang datang menyampaikan ilmu yang benar, ya didengarkan begitu, dihadiri, didengarkan seperti itu. Nah, dalam hal ini dalam menuntut ilmu membutuhkan kesungguhan karena barang siapa yang bersungguh-sungguh menelusi jalan kebaikan Allah akan tunjuki dia kepada jalan kebaikan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh ya berjihad jadi berjihad bukan angkat senjata saja ya. Kalau berjihad angkat senjata kan begitu, bukan itu saja jihad ya. Bahkan jihad angkat senjata lawan musuh itu nggak akan berhasil, akan menang kalau belum jihad melawan empat perkara yang ada pada diri kita. Jihad, jihad dulu menghadapi itu. Angkat senjata kita menghadapi jihad. Apa senjatanya? Ilmu. Kan begitu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ada empat perkara jihad yang paling yang yang apa yang yang paling ditamakan itu ada empat perkara kata Imam Qayyim jihadun nafsi jihadul hawa jihadul syaitan jihadul dunia nih perangi ini keempat ini musuh ini kata Imam Qayyim jihad melawan apa jiwa kita al ammatu bisu inna nafsa la ammatu bisu jiwa ini selalu mengajak pada apa kejahatan perangi dia bagaimana meranginya ambil pisau tusuk diri kita begitu ya enggak mampu begini tuh bukan gitu meranginya bekali dengan diri, dengan ilmu, ketakwaan, amal soleh untuk memerangi jiwa yang selalu menyeru kepada kejahatan itu. Yang kedua, jihadul hawa, hawa nafsu. Jihad yang ketiga jihadul syaitan. Yang syaitan itu mengalir ya di pembuluh darah kita, ya kan? Syaitan jadi ibni Adam kamu jerdamkan begitu. Berada pada diri kita seperti mengalirnya darah terus syaitan. Bagaimana kita jihad melawannya? Berlindung pada Allah dengan ilmu, dengan takwa, dengan sabar kan begitu. Kemudian jihad dunia, dunia mana yang lebih besar di hati dalam hati kita dunia atau akhirat? Ya jemaah, mana yang lebih besar dunia atau akhirat? Berarti kita belum berhasil berjihad. Bagaimana mau jihad lawan musuh? Jihad, Amerika lawan jihad kan begitu jihad. Orang-orang kafir jihad kan begitu. Dia aja belum berani, belum berhasil, belum menang melalui jihad melawan apa? Musuh yang empat ini. Buktinya masih hawa nafsu yang diikuti. Suka mengkapirkan orang kan begitu kan hawa nafsu itu. Gimana mau jihad? Pemerintah dikapirkan seluruhnya. Itu kan hawa nafsu. Syaitan yang membisikkan. Padahal dia masih sholat kan begitu. Mengkapirkan kaum muslimin tidak ikut dengan golongannya misalnya. Dikapirkan Apakah itu jihad? Itu namanya syaitan telah menggoda dia. Dia tidak belum mampu melawan godaan syaitan, iblis yang membisikkan, yang menyelusupkan pemikiran itu kepada dirinya. Hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu. Datang kalau Allah wakal tidak diikuti, tapi kalau datang kata gurunya, kata ustadznya, kata uh, uh, apa namanya orang-orang yang dia kagumi, diterima. Diterima. Kalau tidak datang dari Allah, kalau datang dari Allah dan Rasulnya, kalau Allah Rasul tidak diterima itu kan mengikuti hawa nafsu. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang belum berani atau belum apa namanya itu oh, berhasil di dalam menghadapi keempat musuh ini, maka dia tidak akan pernah berhasil menghadapi apa? musuh dia di di apa namanya itu dalam pertempuran. Nah, mari kita berjihad. Pertama jihad kita ilmu, beramal, Sampaikan ilmu, sabar. Itu masuk jihad juga. Tingkatan jihad tadi. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan dan menelusuri jalan-jalan ketakwaan itu maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lanahdiyannahum subulana akan ditunjuki kepada jalan-jalan kami yaitu jalan kebaikan. Terakhir ikhwatul iman rahimakumullah, bukan terakhir kesempatan ya, terakhir pada kesempatan kali ini ya di antara kir untuk mendapatkan hidayah tersebut adalah ad berdoa. Makanya kita diperintahkan ihdinas siratal mustaqim ya kan, berdoa. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam doa-doa beliau subhanallah, Rasul yang mendapatkan hidayah, Inni wallahi la atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah aku yang paling taat, paling bertakwa. Siapa yang paling taat bertakwa daripada Rasulullah? Ada? Enggak ada ya kan? Sementara beliau selalu memohon dalam doanya. Banyak sekali doa-doa yang beliau ajarkan kepada kita untuk meraih hidayah. Bahkan kalau kita melihat hadis telah kita bacakan tadi, Allah mengatakan dalam hadis, dalam firman-Nya, hadis kursi, Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku seluruhnya kalian dalam keadaan sesat. Enggak ada yang mendapatkan hidayah seorang pun kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka memohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, doa ibadah. Doa adalah ibadah. Dia silah mukmin, senjata seorang mukmin dalam mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doa Nabi Ibrahim ya perkataan Nabi Ibrahim jelaskan Allah Subhanahu wa taala Beliau mengatakan qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al qaumidh dhalin jika Allah tidak menunjukiku memberikan hidayah kepada Aku, tentu aku akan termasuk orang-orang yang zalim di antara dua orang yang beriman apa oh, rabbana la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da eh ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanallah doa ini mari sering kita baca Ya, mari kita baca dan untuk perbanyak dibaca dan diucapkan dalam setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah karena tangan apa namanya itu oh, hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Diputar balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In aradahu aqamahu in arada kazaqahu. Jika Allah menghendaki akan diluruskan oleh Allah, jika tidak akan diselewengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan selewengkan hati kami. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Alhamdulillah kita telah mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah semoga tidak menyelewengkan hati kita. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah, berikan rahmatmu kepada kami ya Allah. Innaka antal wahab, semuanya engkau yang Rabb yang maha memberikan. Wahab, mengkaruniakan. Kemudian dalam doa Rasulullah SAW bisa dilihat di apa di uh, di makalah yang sederhana ya yaitu di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Allah aku memohon kepadamu al-huda petunjuk wat tuqa dan ketakwaan wal afaf iffah kesucian jiwa. Ya, jiwa yang suci, jiwa yang uh, suci dari hal-hal yang tercela. Naam, yang bersih dari hal yang tercela. Wal ghina dan kekayaan, bukan kekayaan harta ya. Rasul bukan meminta kekayaan harta. Kalau kita bagaimana doanya? Ya. kaya apa yang kita minta? Ya Allah, berikan kepada saya kekayaan yang bergudang-gudang atau kan begitu ya kan kekayaan di dunia kan begitu tapi Rasul gina gina nafs kaya hati kan begitu tapi kalaupun ya dunia bergudang-gudang kekayaannya bergudang-gudang emas dan peraknya kan begitu tapi kalau tidak kaya hati yang bergudang-gudang itu tidak akan pernah disyukuri betul enggak merasa kurang tapi kalau kaya hati, kendati dunia tidak dimiliki, kaya hati akan ridho dengan takdir ilahi kan begitu dan disyukuri tidak dikufuri ya kan Tuh nggak tapi kalau nggak kaya hati kendati di tangan kita dunia tapi kita tidak akan pernah mensyukuri kan begitu nah oleh karena itu mari kita melatih diri untuk kaya hati syukuri nikmat yang ada merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah karena itu yang terbaik lihat dalam dunia orang yang di bawah kita. Dalam urusan agama lihat di atas. Jadi subhanallah ini hikmah. Kalau agama terus tinggi, kalau dunia terus akan ke bawah. Kenapa? Buktinya kalau mati kemana? Masuk ke bawah ya kan? Bawah tanah ya kan? Betul nggak? Kenapa? Karena itu dunia habis kan begitu, harus ke tanah masuknya. Tapi orang beriman arwahnya, ruhnya akan menjulang tinggi menuju Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Di akhirat surga yang paling tinggi. Begitu. Nah, jadi semua yang kita miliki dunia ini perginya apa? Kan pergi ke tanah. Ya, nggak ada yang dibawa kecuali hanya agama, kan begitu. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung ya kajian kita pada kesempatan hari yang penuh berkah ini memohon doa kepada memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan hidayah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan memberikan hidayah kepada orang tua kita, kepada ibu-ibu kita, kepada saudara kita, karib kerabat kita, kaum muslimin di mana saya berada, para pendengar radio Al-Hikmah, radio uh, Al-Hidayah, radio Gema Madinah, radio uh, Lombok satu dan seterusnya yang bisa merilai dan mendengar kesempatan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki hati kita. Yahdina ila siratal mustaqim. ويثبت قبول قلوبنا ويثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إن كانت الحياة أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا ونسألك يا ربنا خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق عند الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا ينقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين وجعلنا هداة المهتدين ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين إليك مخبتين مخيبين وإليك أو منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسننا ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اعلم نعم